Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kalagemet, Raja Majapahit yang kedua. Raja Majapahit, akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Angkap Jaya Negara. Angkap Jaya Negara. Thank you. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-10 dengan judul Pendekar Bunga Putih. Dalam seri ke-279 ini didukung oleh para pemain Hari Agik sebagai Gajah Mada, Susi sebagai Tungga Dewi, Guritno sebagai Pranayam, Ai Mujirahayu sebagai Raja Dewi, Kris Urspon sebagai Rakuti, Lili Nur Indasari sebagai Luh Jinggan, Rusli sebagai Rasemi, Idris Apandi sebagai Ramapati, Heri sebagai Rayuyu, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Tepat tengah malam, Putri Tunggadewi dan Raja Dewi meninggalkan istana Kaputren. Mereka melarikan diri dibantu bekal Gajah Mada, bekal Pranayam, Luh Jinggan dan Puya. Hamba yakin di ujung lorong ini ada banyak prajurit-prajurit jaga Tuan Putri. Karena itu kita terpaksa melompati pagar benteng. Bagaimana kita bisa melompati pagar benteng setinggi ini, Paman Mada? Kita akan mencobanya, Tuan Putri. Uh, Adi Pranayam, Bagaimana Kakang Mada? Kau sanggup membawa Tuan Putri berdua melompati pagar benteng ini? Sepertinya aku bisa melakukannya, Kakang. Bagus. Kalau begitu cepat kerjakan. Sewaktu-waktu prajurit-prajurit jaga itu pasti akan melewati lorong ini. Baik, Kakang Mada. Maaf, Tuan Putri Raja Dewi. Hamba terpaksa menyentuh Tuan Putri. Maaf. Hop! sekali seperti terbang. Sekarang Tuan Putri Raja Dewi aman. Silahkan naik ke atas kuda. Sebentar lagi kita semua berangkat meninggalkan Istana Majapahit. Silahkan Tuan Putri. Baik, Paman. Harap Tuan Putri Raja Dewi menunggu sebentar. Hamba akan segera kembali membawa Tuan Putri Tunggadewi. Maaf. Hup! Bagaimana Paman Pranaya? Apakah Dinda Raja Dewi tidak mengalami apa-apa? Ampun Tuan Putri. Tuan Putri Raja Dewi sudah berada di luar tembok benteng. Beliau nampak sedikit ketakutan, tapi sekarang beliau aman. Oh, awas, hati-hati. Ada orang berlari-lari di atas bubungan istana Kaputren. Oh. Memang benar apa yang dikatakan Pegel Gajah Mada. Sebuah bayangan berlompatan di atas atap istana Kaputren. Bayangan itu bergerak dengan sangat lincah. Dan sekarang, bayangan itu sudah berdiri tegak di hadapan mereka. Hmm. Siapa kalian ini? Mengapa wajah kalian ditutupi cadar? Itu bukan urusanmu. Jangan mengganggu kami. Pastilah kalian orang-orang yang berkehendak tidak baik. Tidak gampang menilai niat baik seseorang. Lebih baik kau segera pergi. Kau tidak akan bisa mencegah rencana kami. Cepat pergi sebelum kami bertindak lebih jauh. Hmm. Aku tahu. Kalian pasti bermaksud melarikan diri. Tak ada perlunya kau mengganggu kami. Jangan ikut campur permainan ini. Akibatnya bisa sangat berbahaya untukmu. Sebenarnya aku tidak mempunyai urusan dengan kalian. Kebetulan sekali aku juga sedang mencari seseorang. Dia seorang dayang-dayang. Dia melarikan diri dari istana keputren. Dan aku harus menemukannya kembali. Apakah dua orang temanmu itu juga prajurit Majapahit? Kami semua prajurit Majapahit. Kau tidak perlu mencurigai kami. Bagaimana aku tidak curiga? Kalau wajah kalian ditutupi cadar begini. Tentu saja aku curiga. Siapa tahu salah seorang di antara kalian adalah dayang-dayang itu. Orang yang kucari cari Kurang ajar. Lancang sekali tanganmu itu. Oh, rupanya Tuan Putri Tunggal Dewi. Maaf, Tuan Putri. Hamba sama sekali tidak tahu bahwa sedang berhadapan dengan Tuan Putri Tunggal Dewi. Bukankah kau Rakuti, salah seorang anak asuh Eyang Ramapati? Benar, Tuan Putri. Hamba Rakuti. Hamba mohon ampun atas kelancangan hamba. Kalau hamba boleh tahu, akan pergi kemanakah Tuan Putri Tunggadewi? Dan siapa mereka, orang-orang bercadar ini? Kau tidak perlu tahu siapa mereka, Rakuti. Lebih baik kau segera pergi. Sebab kalau tidak, kau akan terlibat suatu permainan yang berbahaya. Cepat, pergilah. Tak ada gunanya kau berdiri di situ. Maaf, Tuan Putri. Hamba juga seorang prajurit Majapahit. Hamba juga merasa bertanggung jawab atas keamanan lingkungan istana ini. Maaf, Tuan Putri. Hamba ingin tahu siapa seorang lagi. Oh, oh, oh. kau tidak apa-apa loh. Tidak, Tuan Putri. <laughs> Lu jinggan. Rupanya dugaanku tidak meleset. Loh, kau mau pergi kemana? Kau tidak bisa menghalang-halangi aku, Kakang Rakuti. Biarkanlah aku pergi. Lalu bagaimana dengan janjimu? Lupakan saja soal itu. Tidak bisa, loh. Bagaimanapun juga aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kau harus kembali ke istana Keputren dan meneruskan pekerjaanmu itu. Oh, Rakuti. Kami tidak bisa melayanimu lebih lama lagi. Maaf, Tuan Putri. Hop. Awas! Tuan Putri lari! Tuan Putri lari! Prajurit! Kemari cepat! Kemari prajurit! Tuan Putri lari! benar-benar terkejut. Tiba-tiba saja Pranayam sudah menyambar tubuh Putri Tunggadewi dan membawanya terbang melintasi pagar benteng. Sementara itu, Gajah Mada sudah mulai menyerang. Terjadilah pertarungan sengit. Rakuti berusaha melayani serangan-serangan bekal Gajah Mada sambil terus berteriak. Sebentar kemudian dari ujung lorong, nampak sekitar 20 orang prajurit berlarian datang. Sebentar kemudian, lorong itu sudah penuh prajurit-prajurit Majapahit. Rasmi berdiri di tengah-tengah mereka, sementara Rakuti masih berhadapan dengan bekal Gajah Mada. Sedangkan Luh Jinggan dan Puya berdiri gemetaran merapat dinding lorong. Uh, ada apa, Rakuti? Siapa mereka ini? Eh? Lihatlah, Rasmi. Dua orang itu ternyata bukan prajurit Majapahit. Oh, mereka adalah perempuan yang menyamar. Salah seorang di antaranya bernama Lucinggan. Lucinggan? Uh, eh, bukankah... Benar, Asmi. Lucinggan bermaksud melarikan diri. Dari istana keputren. Rupanya mereka sudah merencanakan semua ini. Mereka bermaksud membantu Tuan Putri Tunggal Dewi meloloskan diri dari istana keputren. <laughs> Berita ini cukup menarik untuk disimak. Tuan Putri Tunggadewi bermaksud meloloskan diri. <laughs> oh, lalu di mana sekarang beliau? Eh? Beliau sudah berada di luar tembok benteng. Oh, oh, oh, oh. Kita harus segera bertindak, Rakuti. Orang-orang ini harus segera ditangkap, Rakuti. Hati-hati, Resmi. Laki-laki bercadar hitam itu nampaknya mempunyai ilmu kanuragan. Hmm, iya, iya, iya. Apa kau benar-benar prajurit Majapahit? Coba bukalah cadarmu. Kami ingin melihat wajahmu. Aku sedang mengemban tugas yang sangat penting. Aku tidak akan membuka cadar sebelum tugasku selesai. Tapi kalau kalian tidak sabar, kalian ingin tahu siapa diriku, silahkan membukanya sendiri. Eh. <laughs> Benar kau membantu Tuan Putri Dewi untuk melarikan diri dari istana Kaputren? Itu bukan urusanmu. Sekarang hal itu sudah menjadi urusan kami. Kalau begitu terserah apa yang akan kalian lakukan. Bagus. Kau boleh menunjukkan keberanianmu di depan prajurit-prajurit Majapahit. Ayo prajurit, ringkus mereka, tangkap mereka hidup-hidup. Kalian boleh melukainya, tapi jangan sampai membunuhnya. Mereka harus diperiksa. Ayo, ayo prajurit, tangkap orang-orang ini. Ayo, ayo. ayo. Maka Gajah Mada terpaksa bertarung sambil melindungi Luh Jinggan dan Buya. Pertarungan berlangsung dengan seru. Rakuti mencabut tombak Patmayoni dan mata tombak berkelap di udara malam. Beberapa kali bekal Gajah Mada lolos dari terkaman ujung tombak. Rakuti dan prajurit-prajurit Majapahit terus berusaha mendesak. Lama-kelamaan, bekal Gajah Mada merasa dirinya terjepit. Melihat keadaannya sudah tidak memungkinkan lagi untuk memberikan perlawanan, tiba-tiba bekal Gajah Mada melompat. Kedua belah lengannya menyambar tubuh Ruh Jinggan dan puya. Gerakannya sangat gesit dan terengkinas. Rakuti berusaha untuk mencegah, tapi bekal Gajah Mada sudah terbang melintasi pagar benteng. ajar. Oh, ah, orang itu benar-benar berilmu tinggi rupanya. Sayang sekali. Ah. Kita gagal meringkusnya. Oh, kalau Tuan Putri Dewi benar-benar dapat lolos, Gusti Ramapati pasti akan sangat kecewa Rakuti. sekarang begini saja. Kau kejar mereka, sementara aku akan melaporkannya kepada Gusti Ramapati. Rasli bergegas melangkah pergi, diiringi prajurit-prajurit Majapahit. Sementara itu Rakuti masih berdiri di tempat semula. Darahnya menjadi panas. Dadanya turun naik menahan nafas yang menggebu karena rasa amarah. Aku tidak akan membiarkan kalian pergi begitu saja. Lu jinggan. Lu jinggan yang lebih dulu akan kutangkap. Hup! Ya! Rupanya mereka sudah menyiapkan kuda. sepertinya pelarian ini sudah direncanakan sejak lama. Kurang ajar. Kalau saja ada seekor kuda sekarang ini, aku akan memburu mereka. Paling tidak, aku harus bisa menangkap Lucinggan. Lucinggan? Mengapa dia ikut melarikan diri? Mengapa dia tidak meneruskan pekerjaannya membubuhkan racun? Dan sekarang malah ikut-ikutan marikan diri. Oh, sayang sekali. Sebenarnya racun itu sudah mulai bekerja dengan baik. Sayang sekali Lucingan tidak meneruskannya. juga tidak mengalami cedera, Bu ya? Tidak, Tuan Putri. Kami berusaha menjauh ketika Tuan Bekel Gajah Mada bertarung melawan prajurit-prajurit Majapahit. Syukurlah kalau begitu. Dan kau sendiri, bagaimana Dinda Raja Dewi? Yunda Tunggal Dewi, aku siap meneruskan pelarian ini. Baiklah. Ayo, Paman Mada, Paman Pranayam, kita jangan membuang-buang waktu. Benar, Tuan Putri. Mereka pasti akan segera mengejar kita kembali. Ayo, Adi Pranaya. Silahkan, Kakang Mada. Manda. Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! kalian dapat meringkus mereka. Aku kecewa sekali. Aku sedang tidur enak-enak. Dan tiba-tiba kalian membangunkan aku untuk mendengarkan berita kegagalan. Ampun Gusti Ramapati. Ada seorang pendekar tangguh yang berusaha melindungi mereka. Kalian juga harus menjadi pendekar tangguh, goblok! Ampun Gusti. Kami mengaku bersalah. Kami memang telah gagal meringkus mereka. Ah. Sudahlah. Berapa orang semuanya? Maksudku, berapa orang yang ikut melarikan diri? Ampun Gusti. Saat hamba memergoki mereka, hamba melihat ada lima orang. Tapi begitu hamba berada di luar pagar benteng, hamba dapat melihat enam ekor kuda. Rupanya mereka sudah merencanakan pelarian ini secara matang, Gusti. Tapi kau dapat melihat dengan jelas bahwa salah seorang di antara mereka adalah Tuan Putri Tunggadewi? Hamba dapat melihat jelas sekali Gusti Ramapati. Karena hamba sempat menyambar cadar penutup wajah beliau. Hmm. Kalau begitu pasti enam orang semuanya. Yang seorang lagi pastilah tuanku Putri Raja Dewi. Kurang ajar. Mereka harus segera ditangkap dan dibawa kembali ke istana Majapahit dan dua orang pendekar itu kalau dapat diringkus, padahal Gojo yang akan membereskan mereka. Nah, sekarang dengarkan perintahku. Kau Rayuyu? Iya, Gusti Ramapati. Rayuyu, Rabanyak, Rapangsa. Kalian pergi ke alun-alun. Siapkan 200 orang prajurit. Kejar mereka. Kukira mereka belum mencapai perbatasan kota Raja Majapahit. Nah, kerjakan. Aku akan segera menghadap Gusti Prabu Jaya Negara. Thank you. Sang Ramapati bersungut-sungut ketika menurunkan perintahnya kepada anak-anak asuhnya. Sementara itu Rakuti dan Rasemi ikut menemani Sang Ramapati untuk menghadap Gusti Prabu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.